kitab tauhid dan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Dariyat ayat 56 dinyatakan wa ya khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala wa wabarakatuh maudhu' hadal kitab topik dari pembahasan kitab ini adalah bayanu tauhid alladhi awjabahu Allahu ala ibadihi yaitu penjelasan tentang tauhid yang telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala terhadap para hambanya wa khalaqahum li ajlihi dan Allah telah menciptakan mereka untuk itu yakni untuk mentauhid mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam ibadahnya wa bayanu ma yunafihi min asyirkil akbar dan menjelaskan apa saja yang dapat menafikan menghapus tauhid menggugurkan tauhid min asyirkil akbar dari kesyirikan yang besar ini maksud di sini adalah menafikan asal tauhid. Menafikan asal tauhidnya. Au yunafi kama lahul wajib. Atau apa saja yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Awil mustahab ataupun kesempurnaannya yang mustahab minasyirkil asgar wal bidah baik dari bentuk syirik yang kecil maupun kebidaan-kebidaan. Nah, perlu difahami bahwasanya di sini eh, Syekh Saleh Fauzan Hamidullah taala mengistilahkan di sini dengan kamalut tauhid al-wajib dengan kamalut tauhid al-mustahab. Nah, diterangkan oleh eh, Syekh Saleh Al-Syekh Hamidullah taala di dalam syarah Kitab Tauhid juga bahwa yang dimaksud dengan kamal tauhidul wajib ini adalah tauhid yang kalau dia uh, tauhid yang akan rusak yang akan terhapuskan dengan kesyirikan kecil yang dihasilkan dari perbuatan syirik asyirkul askar ini kamal tauhid al wajib Adapun kamul tauhid al-mustahab adalah ketika seseorang meninggalkan amalan-amalan yang mustahab maka dia akan bisa menafikan kamal tauhid yang mustahab. Selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan Hafidullah taala, qala wa ma'na kitabu masdar kataba bima'na jama'a Sedangkan makna kitab sendiri, nah, kitab ini diberi judul dengan kitab Tauhid, maka kitab sendiri merupakan masdar dari kata kerja atau fi'il kataba yang mananya adalah jama'a mengumpulkan wal kitabatu bil qalam jam'ul huruf wal kalimat Sedangkan kitabah tulisan dengan pena ini adalah jam'ul huruf wal kalimat, mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. Ini namanya al-kitabah. Nah, sehingga al-kitab atau kitabun itu sendiri adalah mengumpulkan al-kitabah, tulisan-tulisan yang berupa kumpulan huruf-huruf dan kata-kata. Nah, Wa tauhid sedangkan tauhid sendiri kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala masdar wahadahu. Ai ja'alahu wahidan. Tauhid adalah bentuk masdar dari fiil kata kerja wahadahu. Maksudnya wahadahu ay ja'alahu wahidan. Menjadikannya wahid satu. Wal muradu bihi huna dan yang dimaksud di sini dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, adapun di dalam firman Allah tabaraka wa taala di mana Allah tabaraka wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata khalaqtu kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin walahtida. Yang dinamakan dengan al-khalqu mencipta adalah ibda'u syai' membuat sesuatu min ghairi aslin tanpa ada asalnya membuat sesuatu tanpa ada asalnya walah tidak tanpa pula meniru tidak ada tiruannya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-khalq. Sehingga ketika dinyatakan wama khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan, artinya Allah tabaraka wa taala menciptakannya tanpa ada yang lainnya sebelumnya. Tanpa mencontoh. Kemudian Firman Allah Ta'ala liya'buduni Yang dimaksud di sini Al-ibadatu fil lughah at-tadallul Al-ibadah Ibadah itu di dalam pengertian secara bahasa adalah at-tadallul merendahkan diri wal khudu' dan tunduk wa syar'an adapun ibadah secara syariat atau istilah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yirdah min al-aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Itu adalah ismun jami', sebuah nama yang jami', yang mengumpulkan lima yuhibbuhu Allah wa yirdah dari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai min al-aqwali wal a'mal baik dari ucapan-ucapan maupun amalan-amalan al-zahirati wal batinah baik yang zahir maupun yang batin yang tampak maupun yang tidak tampak nah demikian ini adalah definisi ibadah secara syar'i maka Syekh Salafuzan Fauzan taala beliau membawakan definisi ibadah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat syar'i secara istilah Selanjutnya kata Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala wal ma'na al-ijmalil ayah. Mana secara global bagi ayat ini? Anallah taala akhbara annahu ma khalaqal insan wal jinna illa li'ibadatih. Di dalam ayat ini kata Syekh Salih Fauzan Allah tabaraka wa taala memberitakan bahwasanya ma khalaqal insana wal jinna. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin illa li Kecuali agar atau untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmah fi khalqihim. Sehingga ayat ini menjadi penjelasan tentang hikmah akan penciptaan makhluk. Sehingga kalau misalkan kita ditanya apa hikmahnya diciptakannya jin dan manusia hikmahnya ini liak butuh agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala maka kata Syekh Salafuzan Fauzan taala falam yurid minhum ma turiduhu sadah min abidihah maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari mereka lam yurid minhum Allah tidak menghendaki dari mereka, tidak menginginkan dari mereka. Ma sadah. Apa yang diinginkan oleh para majikan, para pimpinan, para penguasa min abidiha dari budak-budaknya. Min al apakah dalam bentuk bantuan untuk mereka birrizqi wal it'am bantuan untuk memberi rizki dan memberi makan tidak karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kelanjutan firman-Nya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menghendaki dari mereka sebuah rizki dan juga tidak menghendaki mereka memberi makan. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala huwa Razzaq, dialah yang memberikan rizki pemberi rizki Zulkuwatil matin dan juga zulkuwatil matin memiliki kekuatan yang kokoh artinya apa? kekuatan untuk mewujudkan semua yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nah ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan dari hamba untuk memberi, memberi makan kepada siapa saja, memberi rezeki kepada siapa saja. Karena sejatinya Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang akan memberi makan kepada mereka. Ini yang dimaksud dengan lul quwwatil mati. Sehingga di sini kata Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala wa inna ma maslahata lahum yang Allah kehendaki di sini hanyalah maslahah bagi mereka. Kebaikan bagi mereka. Kemaslahatan bagi mereka. Qala Allah taala wa munasabatul ayah lil, lil bab. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menerangkan tentang sisi kesesuaian ayat ini dengan bab yang kita bicarakan. Qala hafizallahu taala annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Kenapa li annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan itu. Tujuan agar mereka beribadah mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam ibadah. Nah, mayustafad minal ayah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut awalan yang pertama wujubu ifradillah bil ibadah ala jami'i saqalain wajibnya mengisahkan Allah dalam beribadah atas seluruh sakalain al-jin wal ins atas seluruh makhluk yang bernama jin dan manusia. Sanian yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jin wal ins. Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Salisan yang ketiga, annal khaliqa walladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi bahwasanya khaliq Allah tabaraka wa taala huwallazi yastahiq dialah yang berhak al ibadah untuk mendapatkan ibadah duna ghairihi bukan yang lainnya mimman la yakhluq dari siapapun juga yang tidak bisa mencipta fa fi hada raddun ala ubadil asnam wa ghairiha maka di dalam ayat ini ada bantahan. Sebuah bantahan bagi para penyembah berhala dan yang lainnya. Karena mereka para uh, karena mereka berhala-berhala tersebut adalah makhluk dan mereka tidak bisa mencipta. Nah. Rabi'an yang keempat bayanu ghina Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi. Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Artinya Allah tabarak wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Wahajatil khalki ilaih. Dan adanya penjelasan tentang butuhnya makhluk kepada Allah. Justru yang butuh adalah makhluk kepada Allah tabarak wa taala. Li'annahu huwal khaliq. Karena Allah adalah al-khaliq yang mencipta. Wahum makhlukun sedangkan mereka adalah makhluk. Khamisan yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanah. Di dalam ayat ini ada penetapan dari hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui hikmah kenapa Allah Tabaraka wa taala menciptakan jin dan manusia. Nah, maka ini adalah mukaddimah daripada kita tauhid dan fa insyaallah tabaraka taala kita akan eh, apa masuk kepada dalil-dalil yang lain biiznillah tabaraka taala pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita baca eh, apa syai syai sedikit-sedikit saja apa satu poin satu poin satu pembahasan satu pembahasan Pak insyaallah taala uh, nastafid minhu biiznillah tabaraka wa taala